السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد والمنصوص عن أحمد الإنكار على اللاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه نظر di antara nas dari Imam Ahmad rahimahullah ini ucapan Imam Ahmad adalah mengingkari atas orang yang bermain catur memang catur termasuk permainan yang sangat tua jadi di kalangan mereka para ulama pun <coughs> sudah ada itu permainan. Wa ta'awwalahu al-qadhi, tetapi al-qadhi menakwilkan ucapan Imam Ahmad yang diingkari adalah orang yang bermain catur tadi bukan karena istihad, bukan karena taklidin sa'ir. Ya walaupun istihadnya salah, ya. oh itu bisa mengasah otak supaya bisa membuat strategi-strategi dalam kerajaan gitu kan itu sifatnya raja prajurit ya. tidak akhir atau taklidin sair atau bukan orang yang ikut-ikutan maka diingkari tetapi ini fi nabar ucapan fadhi tadi fihi nabar perlu dikritik fa mansus anhu karena yang ada dari Imam Ahmad nasnya Anau yuhaddu syaribun nabiz al-mukhtalaf fih. Bahwa Imam Ahmad berpendapat dicambuk. Yuhad, dan itu hukum had. Hukum had itu hukum cambuk. Syaribun nabiz al-mukhtalaf fih. Seorang yang meminum nabiz walaupun masih diperselisihkan. Jadi kata Qadhi tadi kecuali kalau dia dengan istihad dan sebagainya. Enggak. Imam Ahmad enggak begitu. Imam Ahmad kalau menyatakan pendapat adalah yang raja. Walaupun ada ikhtilaf. Contohnya masalah Nabi. Nabi itu ada beberapa ulama yang membolehkan karena bukan dari anggur. Dalam keadaan dia dari kurma. Ya. Tetapi ilatnya tetap memabukkan. Maka yang rajih adalah haram. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maka kata Imam Ahmad, siapa yang meminum nebiz, dicambuk. Walaupun itu permasalahan mukhtalafi. Wa iqamatul haddi ablag maratibil inkar. Sedangkan cambuk itu sendiri sudah setinggi-tinggi derajat pengingkaran. Artinya bukan hanya diingkari dengan hati, tetapi hukum dari beliau harus dicambuk oleh penguasa. Ma'annahu la yasuk bidalika indahu walaupun peminum nabi ini tidak dianggap fasik oleh beliau atau di sisinya. Tetapi tetap diingkari dan disuruh untuk dicambuk. Fadalla ala annahu yunkar kullu mukhtalafin fihi dha'ful khilafihi. Berarti diingkari. Setiap perkara yang munkar walaupun ada perselisihan sedikit padanya. Mukhtalafun fihi tapi dha'uf al-khilafu fi Dha'ufa al-khilafu fi Walaupun perselisihannya lemah. Artinya sedikit perselisihan tetapi jelas yang rajih. Seperti tadi sebagian ulama bagian kecil menyatakan yang haram itu kalau dari anggur kalau dari kurma, perasan kurma tidak mengapa. Kalau sudah askara, maka jelas yang rajih itu khamr. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Berarti ada ikhtilaf memang, tetapi dhaif. Ikhtilafnya lemah, sangat jelas yang rajih, sangat jelas dalilnya dan sangat lemah sekali hujah orang yang menyatakan boleh. Maka yang begini menurut Imam Ahmad diingkari. Ikhtilafnya rokok. Lemah apa kuat? Hah? Itu haif, jelas. Yang membolehkan nggak jelas dalilnya. Yang mengharamkan bukan satu sisi saja. Dari sisi tabdirnya, dari sisi merusak diri, dari sisi merusak orang lain, mengganggu, oh, segala macam. Bisa dikumpulkan oleh para ulama ada sekian dalil bukan sekian dalil, sekian sisi pendalilan. Dari tabdirnya ada sekian dalil. Dari merusak diri ada sekian dalil. Dari masalah mengganggu orang ada sekian dalil. Ila akhirnya. Sehingga kalaupun ada ulama mungkin mu'tabar barangkali menyatakan demikian dhaif ya. Enggak ada kekuatan dalam mengatakan boleh. Tayyib lidalalati sunnah ala tahrimihi. Mengapa dikatakan fal khilafu fi? Kenapa dikatakan lemah perselisihannya? Karena sudah ada pendalilan sunnah atas haramnya perkara itu. Wala yakhruju al muta'awwil minal adalati bidzalik. Tetapi tidak keluar pelakunya dari sifat keadilan dengan melakukan hal tersebut kalau bil ijtihad. Misalnya ulama tadi yang membolehkan, ulama sunnah membolehkan nabi. Apakah dikatakan bahwa ditahdir atau dikatakan tidak diterima riwayatnya? Tidak adil lagi? Tidak. Tetap dianggap adil. Seperti sahabat yang menyatakan bolehnya mut'ah. Wah, berarti ada ikhtilaf mut'ah. Ikhtilaf yang sangat kecil sekali. Sebab Umar bin Khattab menyatakan kalau engkau melakukannya akan aku rajam. Sehingga dia tidak melakukannya. Akan dirajam oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fiikum. Yang demikian sudah jelas penunjukannya, tetapi sahabat tadi apakah dikatakan keluar dari keadilan, tidak diterima lagi riwayatnya? Adalah artinya keadilan untuk diterima riwayatnya. Tidak. Karena beliau ber- saya yakin Aku mendengar dari Nabi. Memang pernah dimasukkan, tapi dibolehkan kembali. Kata Umar, kemudian diharamkan kembali sampai hari kiamat. Jadi salah satu dari hukum yang pernah dimasukkan dua kali ini, Buta. Dibolehkan dalam safar karena darurat, darurat, kemudian diharamkan kembali, kemudian pernah dibolehkan kembali, kemudian diakhiri dengan diharamkan ila yaumil qiyamah. Maka barakallahu fikum, seperti ini sangat jelas. Walhamdulillah. Sehingga tetap dihukum orang yang melakukannya tetapi tidak keluar dari sifat adalah. Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Wa kadzalika nassa Ahmad 'ala al inkar 'ala man la yutimmu salatahu wa la yuqimu sulbahu min ar-ruku'i was-sujud. Demikian pula disebutkan secara nas oleh Imam Ahmad rahimahullah perlunya pengingkaran atas orang yang sholat tidak sempurna. Wala yuqimu sulbahu minar ruku' dan tidak sampai menegakkan punggungnya dari ruku'. Ini belum sampai tegak sudah sujud. Itu juga diingkari. Mawujudil ikhtilafi wujubi dalik walaupun ada perselisihan tentang wajibnya hal tersebut. Baik. Ada pengingkaran sebagai ada perselisihan sedikit. Sebagian ulama menyatakan, sebagian yang kecil, yang marjuh, yang pendapatnya lemah, menyatakan bahwa itu bukan dari rukun-rukun salat, bukan dari kewajiban-kewajiban salat, tetapi dari kesempurnaan salat. Berarti cuma tidak sempurna. Kalau tidak sempurna kan tidak salah. Tidak perlu diingkari. Kata Imam Ahmad, diingkari. Karena pendapat yang lebih kuat harus menegakkan sulbinya. Ditambah lagi dengan dalilnya Rasulullah SAW mengingkari seseorang. Irji' fasalli fa kalam tusalli. Balik kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Dia mengulanginya lagi. Tetapi melakukan hal yang sama. Nabi menyatakan irji' fasalli fa kalam tusalli. Kembali kamu, salat lagi. Kamu belum salat. Sampai yang ketiga kalinya orang itu menyerahi Rasulullah aku tidak bisa lebih baik dari ini, maka diajarkan. Kalau engkau berdiri untuk salat fakabir, bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Fatihah. Kemudian tumarka, kemudian rukulah. Sampai tastawiya, sampai engkau sempurna ruku. Tumarfa hatta tastawiya qa'iman. Aus dalam riwayat hatta tatma'inna qa'iman. Sampai berdiri tegak. Ini barakallahu fikum menunjukkan bahwa perkara ini Walaupun ada ikhtilaf sedikit, tetap diingkari kalau ada orang yang sholat sampai Allah Allah Akbar. Belum sempat berdiri tegak sudah ruk, sudah sujud. Ini juga sama min hadal bab dari bab yang sedang kita bahas. Perlunya mengingkari orang yang menyelisihi perkara walaupun mukhtalafun fi tetapi yang rajih bahwa itu haram. Barakallahu fikum. Wa alam anna al-amra bil ma'ruf والنهي عن المنكر تارة يحمل عليه رجاء ثوابه وطارة خوف الإقاب في تركه وطارة الغضب لله على انتهاك محارمه perlu didudukan juga bahwa pengingkaran atau amar ma'ruf nahi munkar dikerjakan itu ada beberapa tujuan taratan bisa jadi atau sesekali yahmil alaihi raja'u thawabih. Yang mendorong dia berbuat seperti itu adalah harapan untuk mendapatkan pahala. Wataratan khawful iqab. Atau kadang-kadang kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar karena takut dia azab. kalau tidak menegakkannya. Wataratan kadang-kadang karena marah melihat kemunkaran. Bawaannya atau dorongannya adalah al-ghadabu lillahi ala intihaki maharimihi marah karena dilanggar keharaman-keharaman Allah. Ini marah yang benar. Wa taratan an-nasihatu lil mu'min. Kadang-kadang dorongannya adalah karena ingin menasehati seorang mukmin agar dia mau berubah menjadi baik. Kadang-kadang juga dorongannya rahmah lahum. Kasihan dia. Salah itu salatnya. Atau kasihan dia. Dia melakukan hal yang haram. Jangan sampai dia diazab. Ini karena rahmat pada orang tersebut. Warajau inqadihim atau harapan ingin menyelamatkan mereka. Mimma auqa'u anfusahum fi yakni menyelamatkan mereka dari apa yang mereka telah jerumuskan dirinya ke dalam perkara tersebut minat ta'arrudi li ghadabillah yaitu menghadapkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wa uqubatihi kepada balasan Allah di dunia dan di akhirat. Maka kita kasihan, pengen menyelamatkan, kita tegur. yahmilu alaihi ijlalullahi wa i'zamuhu wa mahabbatuhu kadang-kadang pula terdorong oleh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu karena cintanya pada Allah taala. Maka dia menyatakan kamu Masa menghadap Allah sholat seperti itu caranya? Berdiri belum tegak sudah ruku lagi, eh, sudah sujud lagi lah akhirnya. Artinya marahnya tegurannya dia karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anahu ahlun an yuta'afa la yu'sa karena meyakini mengimani bahwa Allah adalah harus ditaati jangan dimaksiati jangan kamu maksiat pada Allah Wa yudkar fala yunsa yang harusnya selalu diingat dan jangan dilupakan. Wa yushkar fala yukfar yang harusnya disyukuri dan tidak dikufuri. Wa an yuftada min intihaki maharimihi bin nufusi wal amwal dan harusnya dikorbankan. Yuftada ditebus atau dikorbankan min maharimihi bin nufusi wal amwal dari melanggar keharaman-keharamannya, kita korbankan jiwa kita dan harta kita agar jangan sampai terjadi keharaman-keharaman. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salafus saleh disebutkan dalam fotonya Zuhair ibni Abdurrahman al-Babi kama fi al-Hilyah wajidtu anna al-khalqa kullahum ata'u ata'u Allah Wa inna lahmi qurida bil maqarid. Kata beliau, sungguh aku sangat ingin kalau seluruh makhluk ini semuanya mentaati Allah, biarkan dagingku terkelupas dari tulang-tulangku. Dikelupas dengan maqarid, dengan parut dari besi. Artinya kalau dia korban pun nggak apa-apa, yang penting Allah ditaati. Aku ingin semua orang mentaati Allah Ta'ala. Biar dagingku terkelupas oleh makarib atau dipotong-potong dengan mikrab dengan gunting atau dengan parut dari besi. Wa kana Abdul Malik ibn Umar ibn Abdul Aziz rahimahumullah yaqulu li abihi. Dan bahwasanya Abdul Malik anaknya Umar bin Abdul Aziz semoga Allah merahmati keduanya. Dia berkata pada ayahnya, ini bapaknya Umar bin Abdul Aziz wadidtu anni ghalat bi wa bikal qudur fillahi azza wa jal. Kata anaknya, sungguh aku sangat ingin kalaupun mendidih air dengan aku dan engkau wahai ayahku di dalam periuk. Artinya kalaupun aku digodok di dalam periuk mendidih. Maknanya sama seperti tadi. Aku siap berkorban dengan apapun. Walaupun aku harus dimasukkan ke air yang mendidih. <clears throat> ومن لاحظ هذا المقام والذي قبله siapa yang memperhatikan makam ini, tempat ini, memperhatikan permasalahan permasalahan ini, walladhi qablahu dan yang sebelumnya, hana alaihi kullu ma yulqa al adha. Siapa yang mengetahui dan mendengar berita tentang Omar bin Abdul Aziz dengan anaknya dan ucapan Zuhair tadi dari kalangan salaf maka sungguh hana alaihi kullu ma yulqa al adha berarti sangat ringannya sangat kecilnya semua yang dilemparkan kepada kita dari segala macam gangguan-gangguan kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita menegur kemunkaran, mesti kita akan mendapatkan ada gangguan-gangguan. Biarkan lewat dulu. Kita akan lanjutkan film yang berikut ini. Baik. Qala hana alaihi kullu ma yulqa al adha. Akan menjadi kecil semua gangguan-gangguan yang kita hadapi. Kalau kita menegur seorang yang berbuat kemunkaran atau mengingkari kemunkaran dengan lisannya atau bahkan dengan tangannya, maka barakallahu fikum biasanya akan mendapatkan ada. Tapi apa yang kita hadapi? Gak akan dicemplungkan kepada minyak mendidih. Iya kan? Gak akan mendapatkan apa yang dikatakan tadi dikelupas dagingnya dari tulangnya atau digunting-gunting, dipotong-potong dagingnya. Tidak <clears throat> ada apa-apanya. Barakallahu Maka siapa yang memperhatikan hal-hal tersebut akan menjadi ringan baginya semua apa yang dihadapinya dari berbagai macam azab fillahi taala. Apa yang dihadapinya dari gangguan-gangguan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama da'a liman adahu dan bisa jadi bahkan mendoakan orang yang menyakitinya. Bukan hanya sabar, tetapi justru tidak marah bahkan menasehati. Mendoakan orang yang menyakitinya. Ketika Rasulullah berdarah, kakinya dalam keadaan terusir, dilempari batu, Rasulullah SAW mengucapkan Allahumma tihim fa innahum la ya'lam. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Mereka belum paham. Merasa yakin kalau mereka paham, misalnya mereka akan memilih jannah daripada neraka. Mereka belum mengerti. Atau dalam doanya, Ya Allah, aku berharap dari anak turunan mereka akan ada yang mau beriman. Dari anak turunan mereka akan ada yang mau masuk Islam. Tidak berharap dari bapaknya atau kurang berharap dari bapaknya, dari anak-anaknya. Barakallahu fikum. Kama qala dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sebagaimana diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi lamma darabahu qaumuhu ketika beliau dipukuli oleh kaumnya faja'ala yamassud dam sebagaimana beliau terpukul wajahnya dan mengusap uh, darah di wajahnya yaqulu beliau berkata rabbighfirli qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah Ampunilah kaumku, sesungguhnya eh, mereka masih belum paham. Disebutkan hadisnya dalam riwayat Ibnu Mas'ud dari Imam Ahmad. Nah, dari Imam Ahmad. Al-Bukhari wa Muslim tapi lafaznya tidak sama, tidak seperti ini. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk pada kaumku. Karena sungguhnya doa ampunan untuk orang musyrik tidak boleh. Wallahu taala a'lam. Wa bi kulli halin yata'ayyan ar-rifqu fil inkar. Ala kulli hal. Bi kulli hal maknanya sama dengan ala kulli hal. Maka dalam keadaan apapun sudah kita bahas semuanya dari sisi manapun yata'ayyan maka sudah tertentu. Yata'ayyan jadi perkara yang sudah tertentu yaitu arif kufil ingkar. Hendaklah kita bersikap bijak, bersikap lembut dalam mengingkari. Oh dalilnya terlalu banyak. Maka narifku fi syai'in illa zana. Wala yunzau an syai'in illa syahna. Tidaklah rifak dicabut dari eh, di, ada pada sesuatu dulu. Tidaklah yang namanya rifak fi syai'in ada pada sesuatu illa zanahu kecuali mengindahkannya. Tadi kata zain. Illa zan zanahu menjadi zain jadi bagus wala yunza'u an syai'in tapi ketika rifq dicabut dari sesuatu maka menjadi syanahu syan dari kata syin yang jelek demikian pula dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang ar-rifq dalam sekian banyak hadisnya qala Qala Sufyan ats rahimahullah. Dibawakan ucapan Sufyan ats لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث Janganlah memerintahkan pada yang ma'ruf, janganlah mencegah dari yang munkar kecuali orang yang memiliki tiga perkara. Illa man kana fihi khisalun thalath. Kecuali siapa yang padanya ada tiga perkara rafiqun bima ya'mur lembut dalam menyuruh pada kebaikan wa rafiqun bima yanha dan juga bersikap lembut dalam melarang adlun bima ya'mur bijak adil dalam memerintahkan kepada kebaikan dan bijak dalam melarang dari kejelekan alimun bima ya'mur tahu berilmu tentang apa yang dia suruh dan berilmu tentang apa yang dia larang. Demikian kata Sufyan Tsauri. Hendaklah lemah lembut dalam memerintah dan melarang, dalam memerintahkan pada kebaikan dan melarang kejelekan. Kedua, hendaklah adil, bijak dalam menyuruh dan melarang. Yang ketiga, hendaklah berilmu paling tidak pada apa yang dia suruh pada apa yang dia larang. Jadi bukan berarti harus orang ulama dong. Kita nggak perlu, bukan. Bukan itu maknanya. Yang kamu akan ingkari, kamu tahu ilmunya. Bahwa itu munkar. Dengan yakin. Bukan kira-kira. Nanti ketika dibantah, apa dalilnya? Oh, kayaknya sih. Ya, marah dia. Kamu sudah mengingkari demikian, ternyata masih ragu-ragu. Masih nggak yakin. Taib, Berilmu tentang apa yang dia suruh dan juga berilmu tentang apa yang dia larang. Wa qala Ahmad berkata Imam Ahmad rahimahullah, "An-nasu muhtajuna ila mudarah wa rifqul amr bil ma'ruf bila ghildatin illa rajulun mu'linun bil fisqi fala hurmatalah." Kata Imam Ahmad, manusia Mustajun ila mudarah. Manusia itu memerlukan mudarah. Mudarah ini yang disuruh. Mudahanah yang dilarang. Tapi keduanya mirip atau berdekatan. Tidak sama. Serupa tapi tak sama. Kalau mudahanah itu berbahasa basi. Yang dikorbankan syariat. Tetapi mudarah tidak mengorbankan tidak mengorbankan syariat. Tapi sama juga sesungguhnya memiliki naur ya, sejenis itu. Jadi kita memakai cara yang baik, e, pendekatan, dalam kata lain bahasa basi tapi tidak mengorbankan syariat. Ya. Tidak mengorbankan syariat. Yang dikorbankan apa? Pribadinya atau hartanya. Oh, enggak apa-apa, ambil aja. Karena dia pengen nasihati dia. Ini juga mudah. Oh, yang dikorbankan imma dirinya, hartanya, dan sebagainya. Tetapi kalau mudahana itu mengorbankan syariat. Ya sudah kalau gitu nggak apa-apa lah ayat yang ini nggak usah dianukan nggak boleh yang demikian. Wadu lautudhinu fayudhinun. Itu mudahana. Kata Allah, mereka musyrikin itu, orang-orang kafir itu, menginginkan. Wadu Lautudhinu. Mereka menginginkan kalau kalian mau bermudahana pada mereka. Fayudhinun, maka mereka pun bermudahana. Udah gini aja, hari ini kamu ke gereja saya, nanti besok kami akan ke masjid kamu. Nah, itu mudahana namanya. Kita mengorbankan diri ke gereja sana karena berharap mereka mau masuk Islam, mau datang ke masjid. Nah, itu dungu namanya yang demikian. Dan itu mudahana, haram. Tetapi kalau yang namanya mudarah, maka itu kata Imam Ahmad, an Muhtajuna ila mudara. Manusia itu memerlukan, menginginkan kamu itu bersikap mudarah pada mereka. Warifqil amr bil ma'ruf. Dan lembut dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka ingin itu. Masing-masing berpikir saja tentang dirinya. Kalau ada orang menegur kamu dengan kasar, apa yang ada di pada dirimu? Pengennya menolak. Eh, eh tunggu tolol kamu mungkin dia pasti akan nggak mau menerima ini kurang ajar orang ini ya. barakallahu fikum tentunya orang lain juga sama dia akan enggan menerima nasihat kalau caranya seperti itu mereka menginginkan apa Mudara satu yang kedua rifaq kelembutan bila gelbotin tidak dengan kasar illa rajulun mu'linun bil fisqi kecuali untuk mereka-mereka yang memang terang-terangan dengan kefasikan kecuali bagi mereka yang memang mu'linun mengiklankan bil fisqi dengan kefasikan fala hurmata maka tidak ada keharuman, eh, nggak ada kehormatan baginya tidak mengapa untuk kita bicarakan di mimbar tidak mengapa untuk kita katakan hati-hati dengan si fulan. Penyesat umat ila akhirnya. Nah, karena yang kita harapkan sekarang bukan dianya kembali, yang kita harapkan masyarakat jangan terbawa dia. Itu berbeda barakallahu fikum. Kalau wakana kana ashab Ibn Mas'ud ida marru biqawmin yarawna minhum ma yakrahun sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud jika melewati satu kaum Ya rauna minhum ma yakrahun, melihat dari mereka apa yang mereka tidak sukai. Yaqulun, mereka akan berkata mahlan rahimakumullah. Mahlan rahimakumullah. Kalau melewati orang-orang yang tidak disukai, maka mereka berkata mahlan rahimakumullah. Tenang, tenang wahai. Semoga Allah merahmati kalian. Tenang wahai kaum Semoga Allah merahmati kalian. Ini barakallahu fikum. Tidak hanya kalimat mahlan. Tetapi doa rahimakumullah. Sehingga orang yang dinasehati pun akan senang untuk menerimanya. Isma' rahimakallah. Dengarkan, semoga Allah merahmati kamu. Ini kalimat-kalimat seperti kalimat yang biasa diucapkan dalam nasihat para ulama. Hampir semua semua mereka. Bahkan dalam kitab-kitab mereka, dalam ceramah mereka, kajian mereka, mesti ada kalimat i'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmati. Atau dengan bahasa-bahasa yang semakna dengan itu. Ini barakallahu fiikum adalah sesuatu yang sunnah dan itu yang dikatakan mudarah. Apa beratnya mendoakan mereka? Toh kita menasihati mereka tujuannya supaya mereka dapat hidayah. Kenapa nggak mengatakan Semoga Allah memberikan petunjuk pada kamu. Jadi nasihat dengan doa sesuai. Nah. Qala Ahmad rahimahullah, ya'mur birrifqi wal khudu'. Memerintahkan, menyuruh kepada kebaikan birrifqi dengan kelembutan. Wal khudu' dengan tunduk tawadhu, tidak dengan sombong. Artinya tidak dengan kamu merasa tinggi di atas dia. Tetapi sebaliknya, kita menghormati dia. Uh, afwan, rahimakallah. Mungkin antum lupa. Itu kan nggak boleh demikian. Jadi kita husnudan kalau dia tahu. Atau husnudan kalau dia punya ilmu. Atau husnudan kalau saya dengan kamu lebih pintaran kamu. Masih demikian dia tahu. Tetapi bahasanya yang sangat lembut menghormati dia bahkan yang sudah sering diceritakan oleh manusia walaupun saya belum meneliti riwayatnya dengan dengan pasti riwayat Hasan dan Husain yang menasihati orang tua yang wudhunya gak becus ya. ya am ya am kata dua anak ini aku dengan dia berwudhunya bagus mana tolong kamu jadi jadi anunya wasitnya jadi apa jurinya ya. aku mau berwudhu dia berwudhu berdua ini Perhatikan oleh orang tua itu betapa bagusnya wudhunya. Eh. Padahal niatnya mau nasihat orang tua tadi bagaimana cara berwudhu. Eh. Ini Ini barakallahu fikum namanya mudarah. Eh. Dan itu bukan hanya tidak apa-apa, bahkan dianjurkan karena manusia yahtajuna ila dzalik dan itu bukan mudahana. Itu bukan mudahana. Fa in asma'u ma yakrah la yaghdab. Masih dilanjutkan lima Imam Sudah kamu bersikap rembut, bersikap tawaduk dan kalau mendengar dari mereka apa yang mereka ucapkan yang kamu tidak sukai, la taghdab, jangan marah. La Allah. Fayakunu yuridu yang tasir li nafsihi karena biasanya kalau marah biasanya dia akhirnya ingin menang pada dirinya, ingin apa membela diri, inginnya membela diri. Yuridu an yang li nafsihi. Kurang orang, dinasehati ila akhirnya. Jangan akhirnya berubah rencana kamu memperbaiki orang berubah membela diri membela kehormatan ingin menunjukkan kalau saya lebih alim dari dia dan itu sudah hawa ya. sudah berbeda wallahu taala a'lam